lebih suka pada saya daripada kuda. Wahuminu fi halal. Lalu bagaimana dia katakan? Nah, sudah halal. Loh, kuda diambil orang dihalalkan sekali. Orang umur tegur, tidak sama, anu, bagaimana? Nah, sudah, sholat saya lebih saya senangi daripada kuda. Nah sekarang kuda di saya halalkan. Nah ini orang kuat itu Orang punya sadar juru orang halal, kuat nggak? Orang bersepeda juga orang halal, itulah. Lo begini kita aku eh, apa supaya kita ini mempunyai latihan, ya, melatih diri supaya mempunyai jiwa meningkat. Nah, kalau Imam Ghazali, Imam itu menuntut kalau orang itu sudah pagi mendoa, ya Allah, kalau saya punya salah, lepuhlah dosa saya dan sebagainya. Kalau ada orang salah pada saya, saya halalkan, saya maafkan. Kalau ada orang salah pada saya, saya maafkan. Dan urusan apa diambil orang halal. Ya pakai doanya begitu. Ya Allah, siapa yang mengganggu saya, saya maafkan. Siapa yang ya, siapa mencuri saya, saya saya halalkan. Nah ini dari suci ya. Ada pun orang mencuri ada hukum oleh Allah jelas. Hukum Allah tetap orang mencuri mesti dihukum oleh Allah. Tapi yang punya ini adalah ini dari besarnya ji Kalau kita nggak begitu. Moga-moga tak bedek. <laughs> Wah, sudah macam-macam doanya. Nah, ini. pun orang yang berbesalah itu langsung nanti menghukum. apa kita ribut, sudah dihukum oleh Allah nantinya. Pencuri yang dihukum oleh Allah, orang yang ini semua ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali pun dihalalkan. Karena perbuatan mencuri tadi itu tetap hal haram kan mencuri loh mencuri itu perbuatannya apa haram walaupun nanti oleh orang dihalalkan tapi dia tetap berdur dosa sudahlah orang mencuri dirampas orang akan nah, barangnya balik loh tapi tetap dia apa dosa karena mencuri bisa habis tuntutannya kalau dia tobat apa saja tobat menyesal dan sebagainya, nah, ini masalah Anggap orang utang sama orang. utang niat ngemplang, utang niat ngemplang itu dosa. Walaupun nantinya orang-orang yang sudah saya halalkan, utang saya sudah saya halalkan. Tapi gak berdosa nama itunya dulu ngemplang niat jahat inamal amal bil niat Ini nama kulli imri'in ma nawa. Nah, ini masalah. Jadi dia katakan kanat salati ahabba ilayya minal faras wa huwa minu fi halil halal sudah وصلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه fi في حائط ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kebun haid itu kebun ya kebun kurma macam-macam isinya salat di kebunnya dia salat Salat di kebun itu faja'al tayr tatir jaratin ila syajaratin. Lalu ada burung terbang dari pohon sana, hinggap sana, terbang dari sana, hinggap sana. Ada burung. Dia dalam salat. Salat di kebun ada burung terbang ke sana, hinggap sana, terbang ke sana, dari sana ke sana. Dia lihat ini dalam salat. Malam ada burung terbang ke sana, ke sana, ke sana. Wa ja'al yanzuru ilaiha fa'alhahu dzalika an sya'ni salati. Dia lihat anak burung. Lihat agak lupa dalam sholatnya. Jadi agak ada hal yang dia lalai, lupa dan saja terpengaruh oleh apa? Burung tadi. Lalu bagaimana? Falamma arafa dzalika min nafsi saqqa alaihi wa tawqut. Ini burung ini mengganggu saya. Karena saya kenapa saya lihat itu. Akhirnya sampai selesai ada yang rusak. Saya akan, eh, ada yang saya lupa. Bagaimana? Sudah selesai sholat. Faja'ala dzaka hadkula fi lama lamma alhahu an salati. Akhirnya bagaimana? Kebun tadi disodakokan. Jadi kebunnya tadi akhirnya sudah selesai disodakokan. Ini nih maksud saya kebun ini dihinggapi di apa ada burung burung hinggap sana terbang sana sampai saya terpengaruh dan sholat nah ini sebabnya kita sekarang kebun saya sodako lillahi ta'ala di sodako karena ini bukan ini sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam Nabi Sulaiman punya kuda ada yang katakan 900 ada yang mengatakan 1000 kuda bagus-bagus Nabi Sulaiman kan Nabi, Rasul, Raja Nabi Sulaiman itu ya Nabi, ya Rasul, ya Raja malah rakyatnya kan macam-macam ya jin ya setan ya manusia ya hewan ya burung ya macam-macam segala punya kuda bagus-bagus kudanya ada riwayat 900 ada uh, eh, 1000 sudah pada suatu saat memeriksa kudanya wah bagus-bagus meriksa meriksa meriksa lalai dia lupa masalah waktu sholat lupa dia sampai terlambat gitu sholatnya lewat waktunya sholat sadar dia wah ini sampai saya lewat waktu sholat. Sebabnya apa? Kudain. Akhirnya semua kudain disembelih dibikin selamatan. Jadi dipotong semua, disembelih semua, dibuat selamatan. Sadaqah Allah Semua. Karena apa? Ini melalaikan. Nah, kita harus ini Kadang-kadang ada orang kerambolan sampai malam kerambolan, telat subuhnya. Ini gare kerambol, ini gare pecel saja. <laughs> ini gak dari kerambol ini yang menyebabkan saya telah subuh apa berani begitu <laughs> nah ini yang menyebabkan kadang-kadang asik kerambolan sampai asarnya hilang habis zuhur jam 2 mulai main sudah main-main sudah tidak sadar tahu-tahu azan maghrib karena asiknya dia main ini ada kawan azan maghrib wah ini telat asar saya apa sebabnya ini kerambol bukan ambil ambil <laughs> petir habis itu ah, hantam saja ini ya menyebabkan nah ini kalau orang betul-betul kuat kalau tidak kuat biar tidak sholat tidak apa-apa air panas nah di sini ukuran kita ini jadi mana yang menyebabkan itu apa ini menyebabkan kita sampai tidak sholat sampai tinggal ke ibadat ini yang menyebabkan ini pelanggar nah ini sahabat Nabi itu begitu jadi itu yang menyebabkan padahal bukan kebunnya kan ada burung hanya di kebunnya dia melihat sampai lalai dalam sebagian sholatnya akhirnya disodakokan semua nah, ini demi untuk apa menjadi tebusan kafar namanya Qultu wa hadha kulluhu nah, itu semuanya apa sebabnya lima alifatis salafus salih radiyallahu anhu bi jalalati qadri salati wa idhami mawqi'iha minad din karena masih tahu dan sudah makrifat begitulah pentingnya sholat. Besarnya kedudukan sholat dan keagungan derajat sholat. Memang dalam agama Islam amal perbuatan yang sangat besar dan kewajiban yang sangat pokok setelah orang bersyahadat ialah sholat lainnya di bawah sholat apa coba lihat yang mengatai yang di atasnya sholat lagi apa enggak ada setelah syahadat setelah beriman bersyahadat sudah apa sholat semua itu di bawah sholat nah ini karena sahabat-sahabat dan orang-orang zaman salaf tadi tahu bahwa sholat begitu inilah sangat diutamakan jadi sangat diperhatikan maka nah, sebagaimana yang sudah sering saya terangkan semua kewajiban ibadat kalau kita berharap bisa diundur atau orang bisa bebas kalau memang nggak punya halnya. Tapi kalau sholat tidak bisa sama sekali. Puasa Ramadan datang, Pak sampai wajib puasa Ramadan. Wah saya sakit, nggak bisa. Ya sudahlah kapan-kapan kalau sembuh. Kan bisa tuh. Sampai wajib zakat, ini malam. Hari raya zakat kita wajib, saya nggak punya apa-apa. Bagaimana zakat? Sedang belanja pun nggak ada sama sekali, uang nggak ada, sekali, nggak ada. Bebas, nggak wajib zakat abang wajib berangkat haji, tidak punya ongkos, bagaimana? Ya tidak wajib haji, apa? Sekarang sampai wajib sholat, mengatakan apa? Jawab apa? Saya tidak punya uang, wajib sholat. Saya nganggur, tidak punya pekerjaan, wajib sholat. Saya repot, repot apa? Wajib sholat. Tidak ada alasan untuk dapat meninggalkan sholat sama sekali sampai bertempur dalam medan pertempuran menghadap musuh yang bersenjata tetap wajib sholat dengan caranya ada caranya tidak punya air untuk wudhu ya sholat dengan tayamum tidak ada air tidak ada debu untuk tayamum ya sholat saja di dihormatir waktu semua sudah ada. tidak ada meninggalkan alasan untuk meninggalkan sholat kecuali perempuan waktu haid dan nifas sudah itu saja dua lainnya tidak ada nah, maka kalau kita lihat demikian ini, maka zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang masuk agama Islam, sudah melaksanakan syahadat, spontan sahabat diperintahkan, Alimuh as-salat, ajarlah dia sholat, turun sholat. Jadi kalau sudah syahadat, sholat. Di akhir zamannya Islam yang dua kecil, sampai besar nggak sholat. Nah, ini model akhir zaman. Zaman Nabi kalau ada orang masuk agama Islam, jadi masuk Islam itu spontan diuri apa? Sholat. Jadi nggak ada orang nggak sholat. Nah akhir zaman kita lihat sudah dari mulai kecil anaknya orang Islam sampai balik Islam, tapi sampai umur sekian tidak pernah sholat tidak bagi sholat. Nah ini bagaimana? Nah, maka kalau kita lihat umat Islam Indonesia ini persentasinya dari penduduk Indonesia yang terbesar. 85 persen kah? 80 persen. Nah, umat Islam yang sekian ini yang terbanyak tidak sholat. Nah ini masalahnya. Bagaimana mereka ini dapat menjalankan sholat? Nah, yang sudah bisa sholat nanti ini supaya ikut-ikut membina mereka setidaknya mengajak mereka agar sholat. Nah kalau sudah mereka mau sholat tampak siar agama Islam. Terus apa perbedaan antara kita dengan orang kafir? Perbedaannya sholat. Kalau orang Islam tidak sholat sudah sama dengan kafir. Sama sudah. Apalagi sekarang apa? Pakainya sama, makannya sama, pergaulannya sama, duduknya sama, nomboknya sama, tomboknya sama, mabuknya sama, kray omhangnya sama, apalagi rumah tangganya sama, rencernya sama, naiknya kendaraan sama. Segalanya sudah sama. Perbedaannya ini sholat, ini tidak sholat. Maka jelas kata Nabi al-ahdu bainal wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kita dengan mereka orang kafir salat. Faman tarqas salata muta'ammidan faqad kafara jaharan. Barang siapa meninggal salat sengaja akan menjadi corak kafir terang terang dan kafir terang terang Coraknya sudah corak kafir. Nah, maka di mana saja ada kesempatan ini supaya digunakan menganjuri sholat. jamnya jamnya tahlil, kampung-kampung banyak jamnya tahlil, anggotanya banyak tidak sholat juga orang kampung loh banyak anggotanya sekarang anggotanya 150 yang aktif sholat 50 yang 100 belum sholat nah ini kesempatan dibina nah inilah tapi ya Diba juga begitu ya mikro Diba dan sebagian sholat ya kadang-kadang ya obrol sholat nah kau sholat nah, ini perlu dibina rumah tangga di mana saja orang punya pekerja majikan, punya toko, punya perusahaan. Ini banyak pekerjaannya, tidak sholat. Apa nah, gimana dibina? Karena anggap orang punya toko, pekerjaannya ini pembantunya pekerja di toko ada yang tidak sholat. Orang yang punya toko ini, yang punya maaf punya pelayan tadi, ini berkewajiban mengajak dan amar ma'ruf dan mungkar tentang sholat. Kalau tidak, dia ikut berdosa. Nah ini orang punya mobil, punya supir, tidak sholat, wajib dia beritahu. Kalau tidak, dia ikut berdosa. Orang kerja pada dia, apa kerja panen, apa kerja tepang tebu, apa kerja rumah dan sebagainya. Tidak sholat wajib dia harus tahu. Setidak-tidaknya waktu sholat, sudah pray, sholat dulu, sholat, sholat. Nah, setidaknya begitu. Apalagi yang tetap, pekerja yang tetap, wah ini harus wajib ini. Kalau tidak itu berdosa. Nah, maka ada perjuangan Islam sekarang di macam-macam jalan di antara dan yang top dan yang penting bagaimana membina orang Islam agar sholat sholat sudah ini dulu so kalau sudah sholat sholat sholat sholat semua sudah sholat mau ke masjid ke langgar dengan khutbah Jumat dengan pengajian sudah terbilang lama-lama kalau sholatnya betul-betul anggur masuk inna sholat tanha anil fasa mungkar otomatis kemenangan Islam Nah, maka dalam ini pun kita bisa menjawab mengapa perjuangan Islam selalu kandas. Sebabnya banyak tidak sholat ini sebabnya. Sudah pokoknya ini banyak nggak sholat ini sebabnya. Sebab ke sholat malu, malu itu diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ada balak turun mengenai semua. Al-balak ya as-sholah wa talih. Balak itu kalau turun mengenai semua. semua. Ada kadang-kadang orang yang mungkin ini dari sini itu mauna. Ma'unah dari Allah. Ada balak ada orang selamat. Orang Islam selamat. Ini namanya mau ma'unah. Kalau dia orang tingkat awliya itu karor, karoma. Kalau tidak ma'unah. Tapi umumnya kalau sudah balak datang semua kena. Nah, ini masalah. Jadi tidak ada jalan lagi untuk kita membina manusia muslim kecuali pertama dengan sholat. Maka sudah sekian kali saya katakan rumah tangga kita masing-masing harus kita operasi jangan sampai ada orang meninggalkan sholat di rumah tangga kita ini pertama kali saudara harus semua sholat nah kalau sudah sholat baru dibina terus bagaimana bagaimana bagaimana nah ini yang masalah nah, sholatnya ditingkatkan nah, jadi jelas ternyata perbuatan zaman salaf tadi itu Dikarenakan apa? Karena mereka betul-betul makrifat dan tahu kedudukan sholat. Dan derajat sholat. Dan sangat pentingnya adanya sholat. Nah, inilah masalah. Maka jelas kalau dikatakan as-sholatu imaduddin. Ini sudah satu kalimat ini cukup. As-sholatu imaduddin. Sholat jaga agama. Nah, sudah. Jadi agama Islam di kampung ini berdiri apa enggak? lihat orangnya Islam yang selalu benar. Di kota ini agama Islam berjaya benda lihat orang-orang Islam yang selalu benda. Di negara ini Islam tegak benda lihat orang-orang yang sholat apa di tidak. Sudah atau imadun. Kalau sholat semua agama berdiri, kalau tidak sholat ya agama hancur. Baik, faman aqama fakat aqama din, waman tarokat fakat faqad hadza jadi kalau sudah datang sholat tinggalkan semua. Ini tidak apa-apa. kadang orang kerja semua orang sudah anggap majikannya bukan Islam. Ya, dia kerja. Waktu sholat dia permisi. Pak, saya minta izin. Ada apa? Saya akan melakukan ibadat agama saya. Saya akan sholat. Nah, sudah. Umpan tidak boleh. Jangan kerja di situ. Akan gampang saja. Pak. Rezekinya Allah di mana-mana. Waduh, saya kalau kerja ini tidak boleh sholat saya. Ya, jangan kerja situ. Sama dengan orang sekolah, anak sekolah umpamanya di peraturan sekolah itu nggak boleh keluar jam jam orang sholat karena orangnya entah yang punya sekolah itu orang kafir dan sebagainya kita jangan sekolah di sana kalau sekolah kan keliru sendiri anggap ada orang anaknya orang Islam sekolah di sekolah Kristen di sini peraturan jam pelajarannya apa nggak ada keluar untuk jumatan untuk sholat nggak ada nggak ada anak Islam sekolah di sana dilarang keluar jam sholatnya dilarang keluar nggak boleh harus Bagaimana ini? Darurat, bukan darurat. Dia berdosa, enggak sholat. Loh, saya dilarang oleh guru saya. Kenapa harus dilarang? Iya peraturan sekolah begitu, peraturan sekolah apa? Sekolah Kristen. Nah, lakum dinukur, ini salah ini. Anak Islam yang sekolah itu salah, kenapa sekolah lain? Nah ini bukan darurat karena dia menjelaskan dirinya ke kalangan orang yang demikian dia punya peraturan. Tentu saja enggak mau sholat. Cari Islam kalau bukan orang Islam, yang salah orang Islam kenapa ke sana? Nah, jadi di mana saja kita berada, walaupun bagaimana katakan kita akan sholat. Nah, ini masalah. Maka sekarang Alhamdulillah di mana-mana sudah banyak tempat sholat di stasiun-stasiun, di airport dan sebagainya kan sudah ada tempat sholat. sholat. Anggap kita ke Juanda saja lah, itu sudah ada tempat sholat. Dan di mana-mana, air cukup dan segala bisa sholat. Airport Singapura dan sebagainya banyak teman-teman sudah sholat. Nah, ini keuntungan kita sebagai orang Islam. Nah, itu loh. وقد بلغنا أن الله تعالى قسم أعمال الصلاة على أربعين ألف صف Allah subhanahu wa ta'ala membagi amal sholat ini kepada 40 ribu baris dari malaikat jadi coraknya sholat ini bentuknya sholat itu oleh Allah dibagi pada 40 ribu baris malaikat apa dari malaikat ada malaikat yang berdiri saja ada yang rukuk saja ada yang sujud saja ada yang duduk pokok modelnya sholat ini dirupakan malah ikat sekian banyak waktu Nabi Isra dan Mi'raj nampak melihat ada ملائكة قيام لا يركعون وركوع لا يسجدون وسجود لا يجلسون وجلوس لا يسجدون lain jadi ada pergi saja nggak ruku, ada ruku saja nggak sujud, ada yang sujud saja nggak duduk, ada duduk saja nggak sujud. Jadi macam-macam bentuk sholat. Sholat ada malaikat sekian baris berdiri, ada malaikat sekian baris ruku, ada malaikat sekian baris sujud, ada malaikat, pokok model sholat. Bagaimana? Kullu soffin sab'una alfan 70 ribu Asara minha qiyamun la yaka'ud Wa asara ruku'un la sujud Wa asara sujud la yarfa'ud Wa asara qu'udun la yakumun eh? Terus semua ini oleh Allah jadikan satu diberikan kita orang Islam Nah eh? ini Nah ini semua pelakuan ini ya berdiri ya rukuk ya sujud Semuanya dijadikan satu oleh Allah Jamaah jami'ah zalika li abdil mu'min fi rak'atain salihima tindakan dua rakaat coba ya kemudiannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan itu semuanya ada ditaruh itu fanzur aidama minnati wa fadli ala ibadil mu'minin coba kita lihat Bagaimana fadl Allah kepada Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW Semua dari corak yang dibagikan kepada sekian malaikat Diberikan kepada kita, kita lakukan sendiri Dua rakaat cukup ya, Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW maka semoga atas itu manfaat bagi kita bersama Fitini wa dunya wal akhirah Wallahu alam Nah ini ada beberapa masalah Pertama ada orang menanyakan masalah makanan. Bagaimana hukumnya dalam Islam apabila kita makan tapi dan meminum airnya sekali sebab itu juga bisa memabukkan makan tapi minum air tapi kalau tidak memabukkan halal boleh Orang makan tape dengan minum air tapi yang baru itu kan tidak mau memabukkan. Kalau air tape ditaruh dua hari, tiga hari, kadang ditaruh botol dan botol dan sebagainya tutup itu bisa menjadi towa. Kalau sudah menjadi towa, ini baru menjadi khomar, arak, harak ini haram. Kalau tape-tape biasa ini kan tidak apa-apa. Orang jual tape yang jual di kampung-kampung ini kan tidak apa-apa. Jadi tape, hanya sekali, nggak apa-apa. Ya kan tidak apa-apa. Karena memabuk, tidak memabukkan. Tapi kalau sudah menjadi tawa, itu agama memabukkan. Kalau sudah memabukkan itu haram. Biasa orang pakai badik. Nah badik ini ditaruh berapa hari baru sudah menjadi tawa, memabukkan. Nah, ini haram. jadi apa saja yang memabukkan itu adalah haram. Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin khamar. Apa-apa yang memabukkan itu adalah jadi khamar dan apa-apa yang memabukkan itu adalah haram. Ya yang lain kalau banyaknya memabukkan sedikitnya pun juga haram. Ma'askara kafiruhu faqaliluhu haramun. Itu. Lalu orang tanya masalah Bagaimana hukumnya rapat organisasi remaja masjid ditempatkan di masjid oleh takmirnya boleh enggak? Soalnya kembali takmirnya, kalau takmirnya mengizinkan ya boleh. Ya hukum syariatnya enggak apa-apa, boleh saja. Orang rapat di masjid tidak apa apa asal diizinkan oleh takmirnya dan tidak mengganggu kehormatan masjid. Rapat di masjid membahas masalah biasa, tidak apa-apa. Tapi kalau rapat di masjid, ya rokok ya bergurau, ya macam-macam, ya nggak boleh dong. Mengganggu kehormatan masjid asal jangan mengganggu kehormatan masjid. Kalau tidak tidak apa-apa berbicara di masjid tidak apa-apa. Asal masalahnya masalah yang diridhoi oleh syariat anggap membahas akan menyambut maulid Nabi Muhammad SAW dirundikan di masjid, tidak apa-apa apakah takmirnya, apa remaja masjid apa siapa saja yang dapat izin dari takmir soalnya izin takmirnya dulu karena menguasai masjid siapa? ya takmirnya alias nazirnya tidak boleh semena-mena harus minta izin pada takmirnya takmirnya boleh, boleh, tidak, tidak nah, sudah, sekarang hukum syariatnya bagaimana? takmir sudah mengizinkan syariatnya bagaimana? kita lihat kalau betul-betul tidak mengganggu hormatil masjid tidak mengganggu kehormatan masjid tidak apa-apa termasuk apa rokokan ada lakon sambil rokokan sambil bergurau omong kotor kadang-kadang bantah-bantahan sampai nah ini nggak boleh atau teriak-teriak di masjid ya nggak boleh atau bergurau itu tidak, tidak boleh masjid. Jadi ini adalah hormat masjid. Ada cara-cara kalau tidak boleh saja nggak apa. Nah sekarang diteruskan. Kalau makan sekali ya tidak apa-apa. Makan di masjid tidak apa-apa. Asal tidak mengotor, mengotori. Kalau mengotori nggak boleh. Sebab haram mengotori masjid. yahrumu takbirul masjid dan haram mengotori masjid. Apalagi menajiskan masjid. Nah, ini masalah saya tunjukkan maulid Nabi. Wah orang memberikan selamatan di masjid. Lihat saja. Kalau ini asasan masuk masjid ini tidak mengganggu masjid, boleh tidak apa-apa. Kalau mengotori kadang-kadang masih murah kemarin kan gitu loh. Kan? Wah pisang, gaun mas, akan masjid sama dengan pasar tempat sampah saja. Nauzubillah ini tidak boleh. Jadi takmir-takmir masjid harus tahu menjaga kebersihan masjid. Nah, ini. Nah, jadi harus berhati-hati. Jadi jelasnya rapat di masjid seizin takmir masjid menghukum syariat asal tidak mengganggu kehormatan masjid adalah boleh. Sebab masjid itu ada hormatnya, ada penghormatannya dan ada mungkaratul masjid. Ada mungkar-mungkar dalam masjid, ada mungkar. Nah, ini sudah kalau kita mendapatkan ah, jadi sekarang orang Islam Orang Islam mendapatkan apa-apa dari tetangganya demi hormat agamanya. Lah ini tidak boleh. Umpama diterima tapi jangan ikut ma makan. Sekarang ada hari Natal ini sebenarnya lagi ya, hari apa? Hari Natal. Pertama orang Islam tidak boleh mengikuti Natalan. Karena itu coraknya orang Kristen. Kita katakan lakum dinukur waliyadi. Wah sama dia toleransi. Ya ini toleransi Islam. Lakum dinukur waliyadi. Sampai-sampai saya-saya. Bukan toleransi itu berarti korban agama. Kalau ada orang Islam mengikuti Natal berarti ini korban agamanya masuk bentuk dan corak atau hukum khairul Islam masuk sudah nah, Nabi bersabda mantasaba biqaumin fawa minhum siapa yang menyusul kaum itu minum di hari yang lain man aktara sawada qaumin fawa minum siapa memperbanyak hitungan suatu kaum sama dengan kaum itu anggap di kampung ada orang Kristen lima lima ini Natalan ya kurang berapa hari Natalan orang lima ini lima cuma ada orang Islam tiga, ikut sekali. Jadi berapa lima ini? Berapa? Kok banyak? Kenapa kok banyak? Yang memperbanyak siapa? Tiga ini, bahwa minum. Umpama mati ke waktu itu mati berapa orang, digiring sama itu. Sama. Ya Yahsal yang yamal qiyamati ma'ana ahad. Nah, ini iya, berarti hati itu Karena ini corak bukan corak corak biasa tapi ini corak keagamaan kami kan agama ya keyakinan mereka nah ini jadi kita harus hati-hati sekarang kita diaturi, diatori kue dan sebagainya nah ini kalau tidak berani kembalikan ya sudah jangan dimakan karena kalau makan berarti makan makanan yang digunakan hormat keyakinan sudah saya contohkan begini ada orang agama lain mempunyai cara sembayangan. Waktu sembayang itu ada semangka, ada belewa, ada pisah, macam-macam lirik sembayangannya. Habis gitu kita diberi ada orang Islam dikasih. Bagaimana? Jadi makan makanan dari sembayangan ini. Apa barokah itu? <laughs> Bukan barokah ini. Eh, ini tidak boleh ini adalah haram. Kenapa? Karena ini makanan dari perbuatan keagamaan ghairul Islam. Nah, ini malah kalau kita ikut makan orang yang katakan keterima. Jadi keterima sudah diterima. Merasa wah ini hasil berarti sudah diterima. Nah, ini malah memperkuat keyakinannya. Nah ini nggak boleh. Lakum dilukum uangnya yamin kalau orang dia, dia punya rezeki apa, dapat rezeki apa, dia memberi asal halal enggak apa-apa. Tapi ini sebabnya adalah dari keal. Nah, ini masalah keyakinan agama. Jadi kita harus berhati-hati. Itu masalahnya. Mudah makan itu Ya terserah kasih ayamnya atau bagaimana nah, itu. Pokok dia jangan makan memasukkan sesuatu yang asalnya dari jebti wa ini namanya. Seperti zaman Nabi, ada orang kalau menyembelih apa-apa zaman jahiliyah, menyembelih kambing apa ditaruh di berhala. Sandingan di sini, sanding berhala. Nah, ini sama. Jadi makan makanan yang dari عطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم عجلنا من الضرر واعرنا من البطر اللهم عجلنا من الابتلاء واعرنا من الابتلاء اللهم ارزقنا من عقول افرها من اذان اصفاها من عمل ازكاها من اخلاق اطيبها ومن عز قتلها من عافر اكبرها من الدنيا خيرها من نعمها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اكفنا الشر شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والصدق الكافرين بما شئت وكما شئت انك على كل قدير اللهم انفعنا بما علمتنا نستعمل به من فونا اللهم انفعنا بما علمتنا نستعمل به من فونا اللهم انفعنا بما علمتنا نستعمل به من فونا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وفيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا وسلم اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما لا اجعل عملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا وسكن حالا طيبا وعملا طويلا مباركا في طاعة يا الله مع الصحه والسلام والعافيه والمكان والنصر مدير امر الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وعملا مقبولا وسعينا سعنا شكورا وجهادا وجهادا